Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, saya sampaikan syukur dan terima kasih kepada Ketua DKM atau pengurus masjid Al Istiqomah yang telah memberikan fasilitas dan salah satu sebab saya bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin di tempat ini bisa bermuajah dengan seluruh kaum muslimin di tempat ini ikhwan dan akhwat dan tidak lupa kepada yayasan sunnah yayasan sunnah yang telah menjadi situasilah wasilah mungkin saya dari jauh dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya, saya bisa berkunjung ke sini, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Insya Allah kita akan membahas satu hal yang sangat penting dalam bagian kehidupan kita sehari-hari seorang pemimpin dengan judul Manzilatul Amal di Islam Pemalikatu Tafawud tafawud wa amal ajruhu wa thawabuhu kita akan menjelaskan tentang kedudukan amal dalam Islam dan mengenal tentang tingkatan tingkatan keutamaan tentunya berkaitan dengan pahala dan keutamaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. Memiliki manzilah yang sangat tinggi seorang mukmin wajib mengetahui tentang kedudukan amal. Dan pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan poin-poin penting saja tentang kedudukan amal di dalam Islam. Yang pertama, al-amalu minal iman. Wala yasihul imanu bidunil amal. Yang pertama bahwa amal bagian dari iman. Tidak sah iman tanpa amal. Oleh sebab itu orang yang mengklaim muslim, orang yang mengklaim muslim mesti beramal, yaitu dengan amal amal soleh. Karena tidak sah keimanan seseorang tanpa amal. Oleh sebab itu Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan iman dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Salah satunya bisa kita lihat dalam surah yang kedua ayat 177 di mana surah ini ataupun ayat ini ayat yang sangat jelas Allah Ta'ala mendefinisikan iman dan amal bagian dari iman. Allah Ta'ala Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمكون بأمرهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء من الضرر والصابرين في البأساء والضراء من البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah berfirman, "Laisa birra." Tidak dianggap kebaikan, bukan kebaikan. Engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke barat. Walakin albirra, akan tetapi kebaikan engkau beriman kepada Allah, beriman kepada yang akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Maka ini yang dimaksud dengan usul iman, akidah, kan iman. Ini yang dimaksud dengan pokok iman, usul iman, akidah. Wa atal mala ala hubbi dan qurba. Hadzal amal zahir. Maka ini adalah amal yang zahir di mana seseorang berinfak menunaikan zakat, mengeluarkan harta jadi memberi pemberian kepada fakir, miskin, anak yatim, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, memerdekakan budak, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan termasuk di dalamnya iman adalah akhlak dan budi pekerti yang luhur, yaitu menunaikan janji dan memberi sifat sabar. Maka Allah Taala mengakhiri dalam ayat ini ulaika alladziina sadaqu. Maka mereka itulah orang-orang yang benar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan amal bagian dari iman. Salat minal iman, zakat minal iman, Wasabr minal iman. Salat adalah bagian dari iman, zakat adalah bagian dari iman, Bersikap sabar bagian dari iman. Bersikap dermawan adalah bagian dari iman. Maka amal adalah bagian dari iman. Dan tidak sah amal apa iman tanpa amal. Sebagaimana juga amal tidak sah tanpa iman. Dan dalam surah yang ke-8 dari ayat 2 Sampai ayat 4 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Alladziina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Hanya saja orang-orang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama-nama Allah maka mereka bergetar hati Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah maka bertambah iman dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka orang-orang yang menunaikan sholat dan mereka menunaikan zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa amal bagian dari iman dan tidak sah iman tanpa oleh sebab itu ulama ahli sunnah sepakat ketika mendefinisikan iman al iman qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah maka ulama ahli sunnah sepakat ketika mendefinisikan iman iman adalah ucapan dan perbuatan yang dimaksud dengan ucapan yang kedua qaulul qalbi Wakau lisan. Ucapan hati itu berupa tasdik pembenaran dan ucapan lisan adalah berupa ikrar, mengikrarkan kalimat syahadat. Adapun amal mencakup tiga, amalul qalbi, amal hati, al mahabbati wal khaw wal raja wal inabati wa tawakuli wal rabbah wal rahmah. Adapun amal hati seperti cinta, rasa takut, sepengharapan, tawakal, inabah, maka ini termasuk amal hati. Wa amal lisan dan di dalamnya adalah amal lisan. Ai kullu amalin la yuaddi ila lisan. Itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Tasbih, takbiri, wa tahlili, wa da'watu bil qaul, iqamatul hujjah, Komatul barahi Adapun amal lisan adalah setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan seperti bertasbih mengatakan subhanallah bertakbir mengatakan Allahu akbar bertahmid mengatakan alhamdulillah bertasbih mengatakan subhanallah bertahlil salah satunya adalah ucapan la ilaha illallah maka ini semuanya adalah amal lisan atau berdakwah dengan lisan menegakkan hujah, menegakkan argumentasi, maka ini adalah amal lisan. Wa amal jawari dan amal anggota badan, salati, wasawmi, wal haji, wal jihadu bi wa sinan, wal mashyu ila masjid, wa kulluha min al-iman. Adapun amal anggota badan seperti salat, puasa, ya, menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah, berjihad dengan kekuatan, berjihad dengan fisik. Kemudian apa? Berjalan ke masjid, maka semuanya itu adalah bagian dari ini. Waqad Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata min hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Bukhari Muslim al-imanu bid'un wasifun sittuna a'laha fi riwayatin akbaruha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq Rasulullah SAW mengatakan iman itu 60 sekian cabang, cabang itu 69 cabang ke dalam riwayat 70 sekian cabang yang paling utama, yang paling agungnya adalah kalimat la ilaha illallah dan paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Qala wal haya'u syubatun minal iman dan rasa malu adalah bagian dari iman. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala la kaulun qaulun illa bi amalin wa la wala qaulun wa la amalun illa bi niyyatin wa la wala qaulun wa la amalun wa la sun wa la niyyah illa bi sunnah Berkata Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, tidak sah ucapan kecuali dibarengi dengan amal. Tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali dibarengi dengan niat, yaitu niat yang ikhlas, niat yang lurus dan tidak sah niat perbuatan ataupun ucapan kecuali sesuai dengan sunnah. Kalau amalun minal iman, maka amal ini bagian dari pada bagian yang pertama ini menunjukkan bahwa kalau orang mengklaim mukmin, mengklaim muslim mesti beramal. Mesti dia melakukan amal soleh karena tidak termasuk mukmin yang benar, tidak termasuk mukmin yang lurus dan mukmin yang sempurna kalau dia tidak beramal. Maka ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, al-amal min asbab dukhulil jannah. Yang kedua, bahwa amal merupakan sebab orang masuk surga. Setiap di antara kita, setiap mukmin ingin masuk surga. Setiap muslim ingin masuk surga. Namun ingat bahwa pintu surga dibuka oleh Allah Taala dengan sebab amal. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat saudara kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Akuan ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha Allah berfirman, berilah kabar gembira orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 82-an. amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh maka mereka itu adalah sebagai penghuni surga. Dan dalam surah yang lain, dalam surah An-Nisa dan dalam surah yang lain Allah berfirman, Innaladina amanu wa amin solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al Dan orang-orang beriman dan beramal soleh maka kami akan memasukkan mereka ke surga. Dan ayat yang semana dengan ini banyak. Hanya kita menyebutkan bagian ini. Bahwa dalam ayat tadi menunjukkan dengan secara jelas Sebab manusia akan mensurai dengan amal soleh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam satu ketika mungkin seperti kita dulu belum seperti ini dan berbagi seperti ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang empat amal. Wakala hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Hakim dan yang lain. Qala, "Man minkum al-yawma Siapa yang pagi ini puasa? Lalu tidak ada yang menjawab. Di kala itu betul Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, Ana ya Rasulullah. Aku wahai baginda Rasulullah. Cuma kala. Maminkumul yawma yattamiu janazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar ana Makin Maminkumul yawma as'ama miskina. Siapa yang di pagi hari ini telah memberi makan orang miskin? Kepala Abu Bakar an. mungkin bisa bergeser ke sebelah sini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya poin yang keempat. Allah man minkum al-yawma ada maridan? Siapa yang pagi hari ini telah menengok orang sakit? Faqala Abu Bakr ana. Abu Bakar mengatakan aku. Lalu Nabi Sallam setelah Abu Bakar menjawab empat pertanyaan tentang amal soleh, ditanya siapa yang hari ini puasa. Abu Bakar mengatakan aku. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan aku. Siapa yang hari ini telah memberi makan seorang miskin? Dia mengatakan aku. Dan siapa yang hari ini telah menengok orang sakit, maka beliau pun mengatakan aku. Maka Nabi Sallam setelah Abu Bakar menjawab empat pertanyaan itu, Beliau berkata, tidaklah seseorang mengumpulkan empat amalan yang tadi dalam sehari kecuali ia akan menjadi penghuni surga. Pernah nggak para jamaah para bapak dalam sehari empat amalan tadi beramal dengan empat amalan tadi puasa hari Senin, ada orang sakit kita tengok Ada orang miskin meminta kita kasih Ada orang yang meninggal dunia kita antarkan jenazah ke kuburannya Hadis ini memiliki banyak kesimpulan, tapi kita ambil tiga saja malam ini. Hadis ini membantah kepada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka hadis ini membantah bahwa Abu Bakar adalah min ahlul Memang mubasyirin ahlul jannah. Abu Bakar adalah termasuk salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Yang kedua, sesuai dengan judul kita bahwa amal sebagai sebab masuk surga. Dan semakin banyak orang melakukan amal, maka akan semakin dibukakan pintu surga. Dan yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Taala, ini satu rahasia bahwa orang bisa melakukan amal soleh dan mengumpulkan amal-amal kebaikan dengan dua sebab utama. Yang pertama, ada motivasi dari setiap diri untuk beramal. Tapi ingat, ada yang pokoknya adalah taufik dari Allah. Ada hidayah dan taufik dari Allah kalau untuk melakukan amal. Karena kalau para bapak, para ibu, para jemaah sekarang meneliti dan introspeksi kepada diri kita tentang amalan yang empat tadi, mungkin kita juga tidak bisa mendapatkan setiap hari untuk mendapatkan empat amalan tadi dan bergabung empat amalan tadi kecuali ada taufik dari Allah Taala untuk beramal di empat amalan tadi. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan doa setelah sholat subuh atau di sholat subuh doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Artinya minta kepada Allah taufik untuk beramal. Minta taufik kepada Allah kepada ilmu yang bermanfaat. Minta taufik kepada Allah Taala agar setiap hari kita mendapatkan rezeki yang halal. Kenapa? Doa ini doa yang sangat penting hari ini, Pak. Kenapa? Di mata fitnah banyak orang yang membawa ilmu yang sesat tetapi menamakannya ilmu din. Maka setiap umi mesti berdoa minta ilmu yang bermanfaat, minta ilmu yang lurus. Yang kedua, sekarang muncul amal-amal yang tidak sunnah, amal-amal yang tidak ada dalil, amal-amal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diberi taufik untuk beramal di atas sunnah. Dan yang ketiga, ini bahaya, apa? Hari ini hari fitnah. Di mana sedikit sekali orang yang mencari makan yang halal. Sangat sedikit sekali orang yang ingin mengambil harta yang umum. Seorang muslim berdoa kepada Allah, rizqan tayyiban, rizki yang tayyib, rizki yang halal. Sehingga diajarkan oleh Nabi SAW doa dalam sunnah. Karena ketika awal teraksi manusia dia berdoa kepada Allah Subhanahu Maka hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh sebagai sebab masuk surga. Perhatikan para ibu, karena hadisnya untuk para ibu ini. Allah Nabi Sallam, tidak sholat ilma atau khamsah, samat syahraha, wa atarat zawjaha, wa hasanat farjaha, ilalaha, udkhuli al-jannata min ay abwabihi. Ay abwab ini. Nabi SAW mengatakan wanita yang mana saja yang dia menjaga sholat lima waktu, berpuasa, taat kepada suaminya, dan menjaga kehormatannya, maka dikatakan silahkan untuk masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Di mana pintu surga ada delapan. Dan bagi para pemuda yang belum nikah, syarat istri soleha itu empat, bukan harus hakiboh. Ya kalau hakiboh tidak apa-apa. Cuma bukan syarat. Karena istri soleha itu apa? Menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa, bisa taat walaupun hafizah kalau tidak taat suami tidak benar. Wa ata'at zawjaha wa hasanat farjah. Ini empat. Wanita yang soleh. Dikatakan apa? Silakan masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa amal soleh sebagai sebab masuk surga. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya Royan. Jadi di antara delapan pintu ada nama di antara yang delapan itu namanya Royan. yang tidak akan masuk lewat itu kecuali orang-orang yang puasa dan orang-orang yang menjaga puasa. Maka hadis ini pun menjelaskan salah satu sebab orang akan bisa lewat ke pintu proyan puasa. Menjaga puasa Ramadan, menjaga puasa wajib, kemudian puasa-puasa. Poin yang ketiga. Jadi kedudukan yang ketiga dari kedudukan amal. Al-amal min asbabi rifati darajah yang selanjutnya bahwa amal sebagai sebab seseorang akan diangkat derajat. Tidak ada di antara para ibu, di antara para bapak yang hadir di masjid ini malam ini dan yang tidak hadir juga. Setiap di antara kita ingin berada dalam derajat yang tinggi. Berada dalam kemuliaan, berada dalam keutamaan, ingin berada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah. Syaratnya apa? Perbanyak nama. Lihat dalam surah yang ke-20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'mina qad amila shalihat wa ulaika lahum darajatul ula. Wa fadala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu maghfirah wa rahmah. Wa qala Allahu bi Ini Surah An-Nisa ayat 96. Allah berfirman dalam surah yang ke-20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'mina Siapa yang datang kepada Allah Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Jadi derajat yang tinggi akan diraih dengan amal soleh, termasuk di dunia. Dan nanti yaumul kiamat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu ada 100 tingkatan surga. Bukan kata saya, bukan Nabi Salam, bukan seratus Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Imam Bukhari, "Idza sa'altumullaha fasaluhu firdaus fa innahu a'la jannah wa inna fil jannati la mi'atu darajat wa ma wa ma bainas samai wal ardh Nabi SAW mengatakan apabila kamu akan berdoa meminta kepada Allah maka memintalah surga firdaus. Jadi seorang mukmin yang hebat itu tidak mengatakan begini, ya Allah yang penting saya masuk surga, enggak. Itu mukmin yang lemah. Mukmin yang rendah motivasinya. Tapi mukmin yang ulumil himmah, mukmin yang tinggi cita-citanya dia berkata, "Ya Allah, aku meminta kepadamu surga Firdaus." Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Dan ingatlah surga itu ada seratus tingkatan. Dan di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Dan apa yang kita akan dapatkan nanti yaumul kiamah tergantung amal soleh. Lihat dalam hadis Abu Hurairah yang lain. Qala Nabi sallallahu Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Wa qala anna hadha qala bisikri waladi falah. Nabi SAW mengatakan benar-benar seseorang akan ditinggikan derajatnya nanti yaumul kiamah di surga. Lalu orang itu berkata, <coughs> Ya Allah dari mana katanya saya ini dapat derajat ini Kalau saya mengingat-ingat dengan amalan saya di dunia Maka tidak sempadan saya mendapatkan derajat surga ini Maka dijawab Ini karena istighfar anakmu untukmu Bercerita Ya, berapa menit lagi? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis ini. Hadis ini hadis yang sangat agung, Pak. Bu, terutama para ibu, para bapak. Hadis Abu Hurairah mengatakan benar-benar seseorang akan ditinggikan derajatnya di surga. Lalu orang itu bertanya, seolah-olah mengintervensi dirinya, dari mana derajat saya ini? Kalau saya mengingat tentang amalanku di dunia, maka aku tidak sepadan dengan apa yang aku dapatkan ini. Maka dijawab ini adalah istighfar anakmu kepada Hadis ini hadis yang sangat agung dan memberikan pelajaran yang sangat paksa. Pelajaran yang pertama dari hadis ini kepada bahasan kita tadi bahwa amal sebagai sebab meninggikan derajat kita. Tapi yang kedua, ini motivasi ya. Kalau yang sudah tua mungkin agak sulit. Tapi yang masih muda, agar memperbanyak anak. Kenapa lupa, Kalau para ibu suka mengurus punya anak, kalau memperhatikan hadis ini akan gembira banyak anak. Alhamdulillah saya masih muda, 8 anak laki 6 perempuan, 2 laki 8 Umur saya baru 43 tahun Masih bisa cari Nabi saya mengatakan apa? Inna auladakum min atyabi kasbikum Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kalian. Maksudnya apa? Dalam hadis ini kami sebutkan tadi ada orang yang tinggikan derajatnya. Lalu dia menimbang amalnya. Namun tapi ya sepadan katanya amal saya yang dilakukan langsung sama saya di dunia. Tapi dijawab ini para anak yang dimaksud apa? Bahwa di sini ada amal yang dilakukan oleh seseorang itu di masa hidupnya yang menjadi sebab amal soleh yang lain. Karena dia mendidik anak. Karena ia punya anak. Karena ia punya keturunan dan mendidiknya. Maka hasil dia mendidik anaknya dan dari hasil keturunannya seluruh amal kebaikan anaknya mengangkat derajat dia di surga. Maka maaf, jima termasuk kasab yang terbaik. Berjima adalah ibadah yang sangat mulia. Karena Nabi SAW mengatakan wafi buti ahadikum sadaqah. Dan dari sebagian daging yang kamu miliki, yaitu dari para kamu ada sedekah. Nabi sallallahu alaihi ibu ke anak itu salam. Maka kebaikan anak, kebaikan keturunan amal soleh dari sholat, dari puasanya, dari zakat, dari ibadah haji, dari umrohnya, dari setiap kebaikan anak akan mengalir kepada bapaknya. Maka kalau bapak yang sudah tua punya dua anak, ajarkan kepada anak dan cucu biar punya anak banyak supaya mengalir pada ini yang masih muda sabar agar punya anak banyak. Kenapa? Ini mana dalam hadis Dan hadis ini menekankan kepada kita bahwa derajat kita di surga ditentukan dengan amal kita dan dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita akhiri dengan satu hadis yang ditolak. Hadis SAW mengatakan, "Ida tawadu al-abdu Fa ahsana wudu'ahu. Thumma atal masjid la yuridu illa salat. Lam yaqtuhu tuha. Illa rafa'allahu bihi darajah wa qatahu anhu wabada. Nabi SAW mengatakan, jika seorang mukmin berwudu dari rumahnya, lalu dia datang ke masjid, tidak bertujuan kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali ada dua keutamaan. Setiap langkahnya akan menghapus dosa dan setiap langkahnya akan meninggikan derajat dia. Jadi jangankan sholatnya, melangkah ke masjid, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Maka ulama salam berfatwa, kalau kita datang ke masjid, langkahnya jangan jauh-jauh Ketika jalan ke masjid, langkahnya jangan terlalu jauh. Tapi langkahnya dipendekkan. Supaya apa? Semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi derajatnya. Sehingga ada seorang sahabat yang buta. Didapatkan oleh Nabi SAW dia bikin tali ke rumahnya. Karena tidak dalam setiap waktu sholat ada yang menuntunnya. Maka Nabi SAW bertanya milik siapa ini tali? Maka dikatakan dari kesimpulan yang buka. Lalu Nabi bertanya, bagaimana orangnya? Lalu dipanggil, Nabi SAW bertanya, apa yang memotivasi kau sama membuat tali dari masjid ke rumahmu? Maka orang itu mengatakan karena aku mendengar hadis darimu bahwa tidaklah orang itu berwudu dari rumahnya lalu dia datang ke masjid tidak bertujuan untuk sholat kecuali akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya maka aku ini mendapatkan dua keutamaan itu. Maka anda bisa mengatakan melakukan hasil tamana waita. Wahai bulan, sungguh kau telah mendapatkan apa yang kau niatkan. Kalau kita hari ini apa? Sholat berjamaah tak takwil. Padahal sholat berjamaah itu menurut pendapat yang kuat adalah apa? Tapi sahabat itu karena tahu bahwa setiap amal akan meninggikan derajat, dan menghapus dosa walaupun dia buta maka dia sengaja dikitali dari rumahnya ke masjid supaya mendapatkan dua keutamaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Dan siap-siap untuk sholat.